larangan meninggalkan amalan terhadap kitabullah Al-Qur'an kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang sudah kita baca ini. Kata beliau hafizahullah wa qawluhu dan kalimat man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkannya dari orang-orang yang sombong, maka Allah akan membinasakan dia. Maka Orang yang berpaling dari kitabullah, berpaling dari Al-Quran, tidak mau menolehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan dia. Allah Azza wa Jalla katakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Bila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waman أَعْرَضَ an dzikri fa inna lahu ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ wa الْقِيَامَةِ أَعْمَى qiyamati رَبِّ Qala حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al Yang artinya barang siapa berpaling dari peringatanku berpaling dari Al-Qur'an maka baginya kehidupan yang sempit dan akan kami himpun dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, Wahai Tuhanku, kenapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta padahal dulu aku dalam keadaan melihat? Allah katakan demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami. Namun engkau melupakannya, maka demikianlah di hari ini engkau pun dilupakan. Maka ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah, barang siapa melupakan Al-Quran, berpaling darinya, tidak mau mengamalkannya, maka amalan itu atau balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan dan amal kita. Di hari kiamat ia akan dilupakan, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat dengan Al-Quran. Selalu membacanya, selalu mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kemudian kalimat wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allah. Barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah akan menyesatkan dia. Kata Syekh, فَمَنْ أَرَادَ الْهُدَى مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ فَلَنْ يَصِلَ إِلَى طَرِيقِ الْهُدَى وَالصَّوَابِ Siapa yang mencari hidayah, yang mencari petunjuk dari selain kitabullah, dari selain Al-Quran, ia benar-benar tidak akan bisa sampai kepada jalan hidayah dan jalan yang benar. Barang siapa yang dia merujuk kepada ilmu mantik, kepada ilmu filsafat, dan ia menjadikannya sebagai dalil, sebagai pegangan dengan mengatakan bahwasanya ini adalah kawaid akliyah. Kaedah-kaedah dari sisi akal yang justru ia anggap sebagai perkara yang meyakinkan. Pandangan akal ia anggap sebagai kaedah prinsip yang memberi keyakinan. Sementara kitabullah, kata dia, penunjukannya hanya bersifat dugaan dan masih sangkaan saja. Karena Al-Quran itu, demikian pula sunnah, adalah dalil sam'i. Dalil yang bersumber dari wahyu. Bukan sesuatu yang dicerna oleh akal, yang ditimbang oleh akal. Mereka ini orang-orang yang lebih mendewakan akalnya, orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya. Nah, afan kalau ada bahasa yang kurang tepat kalimat mendewakan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang lebih mereka mengedepankan akalnya. Maka barang siapa yang demikian jalannya dan prinsipnya, yang ini merupakan prinsip dan jalannya orang-orang al-mubtadi'ah, Orang-orang ahli bid'ah yang mereka berdalil dengan ilmu mantik dan ilmu kalam. Ilmu filsafat. Ia tidak akan sampai kepada hidayah. Bagaimana tidak? Bahwa dikatakan mereka tidak akan sampai kepada hidayah, kepada petunjuk dan kebenaran. Karena mereka orang-orang yang mentakwil kalamullah. Kalamullah Al-Quran ditakwil-takwil hingga mencocoki akal mereka. Maka inilah jalannya ahlul dalal orang-orang yang sesat. Tetapi ahlul haq orang-orang yang berjalan di atas kebenaran mereka tidak pernah berpaling dari Al-Quran, tidak melenceng dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran itulah dalil mereka. Mereka tidak mau menghiraukan dan memperdulikan kaedah-kaedah mantik dan ilmu filsafat. Tidak mau menolehnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecukupan kepada mereka dengan keberadaan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdalil dengan Al-Quran. Dalam bab akidah, urusan akidah, muamalah, hukum-hukum, dan dalam semua perkara. Mereka tidak mau menoleh kepada yang lainnya dari prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang menyimpang. Dari kalangan Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Wal-Asyairah, yang mereka sering dan selalu berdalil dengan kaedah-kaedah mantik. Yang mereka meninggalkan dalil-dalil Quran dengan alasan bahwa Quran itu masih sifatnya praduga saja, tidak memberi keyakinan. Beda halnya dengan ilmu mantik dan ilmu filsafat menurut mereka dia adalah dalil akli, dalil yang secara tinjauan akal yang justru bagi mereka memberikan keyakinan. Kemudian kalimat wa hablul hablullahil matin. Dan Al-Quran itu adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh. Tali Allah yang kokoh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Maka kata Syekh Hafizahullah wa hablullah tali Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Al-Qur'an. Alladhi anzalahu Allah lihidayatil khalqi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi makhluk. Untuk menjadi petunjuk bagi makhluk, faman tamassaka bihadzal habli naja. Yang barang siapa berpegang teguh dengan tali tersebut ia akan selamat. Wa man tarakahu halaka. Yang meninggalkannya dia akan binasa. Uh, ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka mari kita senantiasa berupaya dengan segenap kemampuan kita, dengan maksimal kemampuan kita, curahkan tenaga kita untuk terus bertamasuk, berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh, niscaya kita akan selamat. Namun waspada dan berhati-hatilah orang yang meninggalkan tali itu dan melepaskannya, dia akan binasa na'udzubillah. Kemudian kalimat wa huwa dzikrul hakimu dan Al-Qur'an adalah az zikr al-hakim. Ini sebagaimana yang Allah sifatkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu sebagai az Al Al-Quran terkadang dinamakan Az-Zikr, Al-Quran, Al-Furqan, dan yang lainnya dari nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya. Kemudian kalimat wahuwa siratul mustaqim. Dan dia Al-Quran adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subulah dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Wasirat dan jalan kata Syekh Al-Fauzan huwal Qur'anu, Al-Qur'an. Jalan Rasulullah itu adalah jalan Al-Qur'an. Maka barang siapa berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an, dia akan terbimbing. Namun barang siapa menjauh darinya, dia akan tersesat. Itu maknanya wa huwa siratul mustaqim. Dia al, adalah jalan yang lurus. Kemudian kalimat berikutnya huwallazi la tazighu bihil ahwa'u. Dialah yakni Al-Qur'an di mana hawa nafsu tidak akan tersesat bagi orang yang tunduk kepadanya, yang mengikutinya. Kata Syekh, "Faman kana hawahu tabi'an lil Qur'an fa innahu la yazighu." Bima'na la yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang hawa nafsunya mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat, yakni la yadhillu wa la yashqa. Tidak akan tersesat menyimpang dan tidak akan sengsara dia. Tetapi barang siapa yang hawa nafsunya menyelisihi Al-Quran, dia akan tersesat. Sebagaimana pula barakallahu fikum yang Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36 sampai 37 Allah katakan waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna yang artinya dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, maksudnya dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan. Akan kami biarkan setan menyesatkan dia, fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi teman karibnya. Wa innahum layasuddunahum dan sesungguhnya para setan itu benar-benar akan menghalangi mereka anis sabil dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun sementara mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Dalam keadaan ia tersesat justru dia mengira dan menyangka dirinya sedang mendapatkan hidayah. Maka mereka inilah orang-orang yang barakallahu fikum hawa nafsunya telah menyesatkannya ketika dia berpaling dari Al-Qur'an. Ia menyangka di atas kebenaran dan dia terus-menerus berada di atas kesesatan. Dia tidak merasa ragu dengan kesesatan yang ia pegang. Bahkan dia merasa di atas kebenaran dan petunjuk. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang seperti ini. Orang-orang yang benar-benar tersesat dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim, dalam keadaan dia menyangka berada di atas kebenaran dan petunjuk. Kemudian kalimat berikutnya wala taltabisu bihil alsinatu dan lisan-lisan itu tidak samar, tidak salah. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Al-Qur'an, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas Orang Arab membacanya dengan jelas dan mudah dibaca. Bahkan orang-orang ajam yang non-Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab, bila dia membaca Al-Quran, maka dia membaca Al-Quran ya sebagaimana adanya. Hurufnya tidak berubah. Padahal dia tidak ngerti sama sekali bahasa Arab. Tidak faham apa itu bahasa Arab. Arti-artinya tidak faham dia. Tapi ketika dia telah belajar cara membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran sebagaimana orang Arab membacanya. Dengan bacaan yang jelas. Ini termasuk dari mukjizat Al-Quran. Ia mudah dibaca oleh siapa saja. Kemudian wala tashba' minhul ulama'u atau sebelum itu di antara yang menunjukkan tentang betapa besarnya mukjizat Al-Qur'an yang mudah untuk dibaca oleh siapa saja Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar ayat 17 walaqad yassarnal qur'ana lizzikri fahal mim muddakir sungguh telah kami beri kemudahan bagi Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, namun adakah orang yang, yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Secara kemudahan Al-Quran benar-benar mudah. Mudah dibaca, mudah difahami, mudah dipelajari. Kemudian kalimat berikutnya, wala minhul ulama'u dan para ulama tidak pernah merasa kenyang dengannya wala tashba'u minhul ulama ulama tidak pernah merasa kenyang di dalam mempelajari makna-maknanya mentadaburinya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melingkupi dan menguasai seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada. Dari rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya. Dari hukum-hukum, dari hikmah-hikmah. Seberapa besar pun upaya dia untuk mentadaburi Al-Quran. Dan upaya dia memahami Al-Quran. Tidak ada orang yang sanggup untuk menguasai seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dari rahasia-rahasianya, hikmah-hikmahnya, hukum-hukumnya. Secara keseluruhan, totalitas. Setiap alim, setiap ulama mengambil dari Al-Quran sebatas apa yang dia mampu. Namun tidak ada seorang pun yang sanggup menguasai seluruh rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Dari makna-makna, rahasia-rahasia. Karena Al-Quran itu adalah bahrun, lautan. Namun setiap orang bisa mengambil sebatas yang Allah berikan kepada dia dari pemahaman. Namun akan tersisa yang begitu banyak dan banyak dari lautan yang dalam tersebut yang penuh dengan makna-makna dan rahasia-rahasia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak lagi maha mengetahui. Cobalah kita lihat misalnya sebagai perbandingan bahwa setiap orang dan masing-masing orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bagaimana peristiwa yang terjadi pada lima Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menginap di rumah Imam Ahmad, murid beliau, di mana pada waktu itu beliau tidak tidur semalam suntuk. Sampai-sampai keluarga Imam Ahmad merasa heran. Beliau tidak sholat malam. Bahkan sholat subuh tidak wudhu. Sempat ada dugaan seperti itu. Karena beliau Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah. Setelah sholat isya itu tidak batal sampai subuh. Bahkan tidak diharuskan untuk berwudu kembali. Begitu pula waris dari kalangan para sahabat tentang betapa afdalnya seorang mendapatkan satu faedah ilmu dibandingkan orang mengerjakan sholat malam. lah beliau rahimahullahu taala semoga Allah merahmatinya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dan para ulama sunnah memikirkan satu hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair hadis yang ringkas wahai Abu Umair kata Rasulullah apa yang terjadi dengan burung kecilmu beliau rahimahullah bisa mengeluarkan seribu faidah seribu faedah pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang ringkas tersebut. Maka setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam pemahaman dan kemampuan untuk mengeluarkan rahasia dan kesimpulan-kesimpulan dari Al-Quran demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian berikutnya kalimat wala yakhlaqu an kathratir raddi dan tidak membosankan walaupun banyak dan sering diulang-ulang. Jadi di antara mukjizat Al-Qur'anul Karim dan keajaiban Al-Qur'an walaupun dia diulang-ulang oleh pembacanya maka dalam membaca Al-Qur'an ini tidak pernah membosankan Walaupun orang sudah sangat sering berkali-kali berulang-ulang mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak bosan. Beda misalnya kalau ada orang mendengar bacaan atau buku dari selain Al-Quran. Anggaplah ada misalnya kayak buku-buku apa gitu. Tapi buku ini terus diulang dibaca. Cerita misalnya, cerita tentang sejarah uh, terbentuknya Kabupaten Bovendigul misalnya. Tapi sejarah ini setiap orang terus membacanya tiap hari. Awal sampai akhir, besok baca lagi. Orang bosan. Masa tiap hari dibaca. Ayo apalagi kalau sampai tahunan, puluhan tahun. Ini Al-Quran sejak awal sampai hari ini tidak pernah membosankan orang membaca dan mendengarkannya. Bahkan semakin diulang-ulang semakin menambah kerinduan untuk terus membaca dan mendengarkannya. Setiap membaca lagi rasanya baru mulai lagi. Masya Allah betapa senangnya orang Ketika dia telah menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan bacaan Quran, dia rindu lagi, kepengen ulangi lagi dari awal. Senang dia ketika memulainya lagi. Alhamdulillah, mulai lagi dari Al-Fatihah, ingin terus sampai khatam, pengen balik lagi, terus demikian. La yakhlaqu an kathratir raddi, tidak membosankan dengan banyaknya diulang-ulang. Ini termasuk mu'jizat kitabullah Al-Quran. Kemudian kalimat wala tangkadi ajaibuhu dan tidak habis keajaiban-keajaibannya. Kata Syekh Al-Fauzan menyebutkan wahada syabihun biqawlihi wala tashba'u minhul ulama'u. Ini semisal dengan kalimat para ulama tidak pernah merasa kenyang. Memang keajaibannya tidak pernah habis keajaibannya banyak dari sekian banyak sisi. Dari sekian sisi yang berkaitan dengan kisah-kisahnya, yang berkaitan dengan berita-berita yang di masa yang akan datang tentang kejadian-kejadian hari kiamat, tanda-tandanya, berkaitan dengan fikih yang ada di dalamnya, berkaitan dengan susunan katanya, lafat-lafatnya, metodenya, keindahan bahasanya, kefasihannya. Min adi datin. Dari sekian sisi. Setiap kali seorang membaca semakin tampak keajaibannya. Dalam keindahan bahasanya, dalam pemaparan kisah-kisahnya, ya dalam metode ketika menyebutkan perintah dan larangan. Misal, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah, menyebutkan sebuah larangan kepada kaum mukminin diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Itu banyak sekali. Karena memang iman itu sangat kuat pengaruhnya untuk seseorang mudah dan ringan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan bagi orang yang masih punya iman. Dalam pemaparan berita-berita dan yang lainnya. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yakni seruan tidak menerima seruan Rasulullah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah di bumi padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Fa muslimin yang dimuliakan Allah. Jin adalah makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari alam gaib. Yang mereka ini diberi beban syariat. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan, qadarullah ada gangguan sedikit putus. Jin adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari alam gaib yang mereka mendapatkan beban syariah, diperintah, dilarang sama seperti manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada jin dan manusia. Telah datang sekelompok utusan kaum jin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta dari Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenar membacakan Al-Quran kepada mereka dan kaum jin memuji Al-Quran tersebut merasa takjub dengannya dan mereka kembali kepada kaumnya menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan. Nah, dan ini termasuk dari keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wallahu taala a'lam bisawab ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh dengan Quran, suka membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.